dalam pembahasan hadis kisah taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di mana dalam hadis ini banyak sekali terdapat fawaid faidah-faidah penting mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita raih kita ambil darinya. Dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, secara ringkas kita menyebutkan kisah yang dituturkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di mana beliau tertinggal dalam perang Tabuk yang mana perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah dan perang ini atau dalam perang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan kekuatan penuh ketika beliau mendengar tentara Romawi yang mereka adalah kaum Nasrani, kaum Nasara berkumpul untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Pasukan Romawi dan juga dari kaum Nasara yang tinggal di negeri Syam ketika itu mereka bersatu padu ingin menyerang kaum muslimin maka Nabi SAW mendahului Nabi mendahului mereka untuk menghadang dan menghancurkan kekuatan mereka dan telah disebutkan oleh Ka'ab bin Malik dalam perang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin farahatan Artinya menyampaikan maksud dan arah yang akan dituju. Yaitu tabuk. Tidak seperti biasanya dalam perang-perang sebelumnya. Nabi melakukan siasat. Warra. Yaitu menyamarkan sasaran yang akan dituju. Yang akan diserbu Biasanya Nabi ingin menyerang ke arah uh, utara misalnya, akan tapi Nabi melalui jalan selatan, jalur selatan. Demikian Nabi. Taktik dan siasat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun dalam perang ini, Nabi Muhammad SAW mengumumkan secara terang-terangan kepada kaum muslimin bahwa kita akan menuju Tabuk dan kita akan menghadapi tentara Romawi kufar dan ketika itu Nabi menghimbau semuanya, mengajak semua pemuda untuk bergabung. Tidak didata, biasanya didata. Pada perang-perang sebelumnya Nabi mendata siapa yang berangkat, siapa yang tinggal. Namun pada perang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semuanya, menghimbau semuanya untuk ikut serta dalam perang Tabuk dan juga ketika Nabi akan berangkat menuju Tabuk di hari-hari itu yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik hari ketika panen, ya masa panen, buah-buah mulai matang, kurma dan yang lainnya. Ini pun sebuah ujian bagi orang-orang yang mencintai dunia. Ujian bagi mereka. Adapun kaum munafikin maka mereka mencari-cari alasan. Mencari-cari uzur untuk tidak ikut serta bersama Nabi. Sementara al-mu'minun al-khullas as sadiquna fi imanihim para sahabat yang memang benar-benar jujur, ikhlas dalam keimanan mereka, benar-benar ingin membela Allah dan Rasul, membela Islam, maka mereka meninggalkan itu semuanya. Mau panen, ditinggal. Hakada. Demikian ujian yang sengaja Allah takdirkan di saat itu. Demikian pula kenapa Nabi SAW menyampaikan secara terang-terangan kepada para sahabatnya sasaran arah yang akan mereka tuju karena jarak tempuh yang sangat jauh menuju Tabuk sangat jauh dalam cuaca yang sangat-sangat panas dan medan yang cukup berat dalam keadaan perbekalan dan kendaraan yang jumlahnya terbatas. Maka dalam kisah yang telah kita baca, akhirnya Ka'ab bin Malik tertinggal. Padahal dia ada keinginan. Ada keinginan untuk bersiap-siap, namun sesampainya di rumah dia tidak berbuat apa-apa. Dari sini sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama yaitu hendaknya kita jangan menunda-nunda sebuah amalan. Nanti dan nanti dan nanti, jangan. Kalau kita mampu, ada kemampuan, ada kesempatan, ayo segera. Jangan ditunda-tunda. Karena ketika ditunda-tunda, ini tadi masuk syaitan, menggoda, membisikkan, memalingkan seorang sehingga akhirnya dia tidak diberi taufik untuk bisa melakukan amalan itu. Talabul ilmi misalnya, kesempatan ayo. Jangan sampai nanti dan nanti. Nanti tunggu ini, tunggu itu, waktu kosong, liburan dan seterusnya. Tidak ada. Inilah kesempatan kita hidup di dunia ini. Di sela-sela aktivitas kita, ayo kita luangkan waktu kita untuk belajar agama. Tidak ada waktu lagi. Ajal tidak tahu kapan datangnya menjemput kita. Ayo segera berilmu, beramal. Maka ini sebuah faidah. Pelajaran berharga apa yang terjadi pada Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kemudian beliau tertinggal dan beliau menyesali akan perbuatan beliau tersebut. Kita lanjutkan Qala Setelah Nabi SAW sampai di Tabuk kemudian bertanya tentang Kaab, di mana Kaab? Kenapa dia tidak ikut bersama kita? Maka seorang dari Bani Salimah menjawab bahwasanya dia lagi tertahan oleh keluarganya, istrinya, dia lebih senang dengan dunianya. Maka sahabat Mu'ad bin Jabal bangkit membela saudaranya. Karena sahabat Mu'ad bin Jabal benar-benar tahu, kenal dengan siapa Ka'ab bin Malik. Yang mana dia sebutkan bahwasanya tidaklah setiap peperangan yang dilakukan oleh Nabi pasti diikuti oleh Ka'ab bin Malik kecuali perang Badar. Ya, dan juga perang Tabuk tentunya ini. Karena perang Badar sebagaimana telah dijelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak berniat untuk perang. Tidak ada maksud untuk bertempur. Niat dan maksud Nabi adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam menuju Makkah. Tentunya melewati Madinah. Maka Nabi ingin mencegah mereka mengambil harta mereka. Dan harta ini halal, ghanimah. Harta kufar karena kufar harb. Mereka kufar kafir yang harb. Disebutkan oleh para ulama kafir harbi, kafir yang memerangi kita secara terang-terangan, harta mereka itu halal, ghanimah. Namun kalau kafir yang tidak memerangi kita, hanya hati-hati. Atau kafir yang masuk ke negeri muslimin dengan perjanjian kesepakatan antara dua negara muslim dan kafir, maka tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh menumpahkan darahnya, dan seterusnya. Sementara kafir harb yang memerangi, memusuhi kaum muslimin, maka halal harta mereka. Darah mereka juga halal ditumpahkan. Maka oleh karena itu, karena halalnya harta mereka, Nabi mencegah. Ya, menghadang dan ingin merampas harta mereka. Karena harta itu juga akan digunakan untuk memerangi muslimin. Sehingga perbuatan Nabi ini perbuatan yang memang benar, hak. Maka terjadilah Allah takdirkan ternyata terjadi pertempuran di Badar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dalam perang tersebut. Nah, ketika Nabi mendengar pembelaan dari Mu'ad bin Jabal yang menyatakan dia kami tidak mengetahui dari Mu'ad eh, dari Ka'ab bin Balik kecuali dia seorang yang baik, memiliki kebaikan dan keutamaan. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun diam. Wa bainama huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Dalam keadaan Nabi terdiam, tiba-tiba Nabi melihat seorang dari kejauhan, ya bayangan putih dari kejauhan yang tersamar dengan bayang-bayang, ya, fata morgana, sarap, terlihat dari kejauhan. Kemudian faqala Rasulullah, kemudian Nabi SAW menebaknya dengan menyatakan kun Abu Khaisama Itu pasti Abu Khaisama Faidah huwa Abu Khaisama al-Ansari. Ternyata benar. Yang ditebak oleh Nabi adalah Abu Khaisama al-Ansari radhiyallahu anhu. Wahuwa alladhi tasaddaqa samri tamri hina lamazahu al munafiqun dialah ini Abu Khaisam al Ansari radhiyallahu an dia adalah seorang sahabat yang ketika itu pernah bersadaqah beliau pernah bersadaqah berinfak dengan satu sok dari tamar satu sok sedikit iya satu sok dari tamar dari kurma kemudian dicela dicerca oleh kaum munafikin demikian kaum munafikin Ketika kaum mukminin bersadakah berinfak dengan banyak sekali infaknya, harta yang banyak dikeluarkan, mereka tetap mencela. Menyatakan wah ini ya ria ini ingin dipuji, ya tidak ikhlas. Ketika bersadakah sedikit masih saja ya dibicarakan, disinggung, dicela dengan menyatakan wah Allah tidak membutuhkan ya sedekah yang seperti ini satu soal Allah nggak butuh. Allah maha kaya darinya. Akadal munafiqun selalu demikian. Tidak henti-hentinya mencela, menjatuhkan kaum muslimin. Maka kita pun berhati-hati. Ya, di zaman kita ini juga banyak dari jenis-jenis yang seperti ini orang-orang yang tidak henti-hentinya menjatuhkan kaum muslimin, justru membanggakan orang-orang kafir. Orang kafir yang dibanggakan. Adapun muslimun direndahkan wah terbelakang ini nggak pantas ini mereka ya bodoh dan seterusnya al muhim maka ini sikap yang tentunya bertentangan dengan Islam Kala Ka'ab kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani Basti. Maka telah ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW mulai naam kembali pulang dari Tabuk, ini yani menuju kota Madinah, hadarani Basti. Mulai menyelimuti aku ya kegundahan, kesedihan. Saya takut ya Karena tahu salah. Perbuatannya ini salah. Biasanya orang salah takut, bimbang, ya galau. Fatafiqtu karul kadhiba. Maka aku pun mulai berpikir memikirkan tentang alasan-alasan dusta. Ya, demikian syaitan. Nah, masuk menggoda, memberikan was-was, bisikan-bisikan jahat. Demikian manusia tidak akan selamat. Maka oleh karena itu kita hendaknya selalu beristiazah, berlindung kepada Allah dari waswas syaitan. Maka mulai syaitan membisikkan kepada dia untuk mencari-cari alasan dusta untuk bisa selamat di hadapan Nabi nanti. Wa aqulu bima akhruju min sukhtihi gadan. Kemudian aku berkata dalam jiwaku, dalam hatiku, aku berkata, dengan apa kira-kira aku bisa selamat dari kemarahan beliau besok nanti ketika ketemu Nabi. Gimana cara yang bisa selamat? Ya, dari kemarahan Nabi. Wasta'inu ala dzalika bikulli dzira'in min ahli. Kemudian aku meminta tolong beberapa keluargaku untuk memberikan saran-saran. Aku minta orang-orang yang memiliki ide dan saran membantuku mencari alasan bagaimana bisa selamat dari kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila, maka tatkala dikabarkan lagi kepadaku, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman." Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat ke kota Madinah, sudah dekat, tiba, hampir datang, masuk ke kota Madinah. Zaha anni al-batil, tiba-tiba hilang pikiran-pikiran batil tadi, alasan-alasan dusta tadi tiba-tiba pergi hilang. Demikian Allah menolong ini. Menolong hambanya ini. Allah tolong. Hatta araftu anni lam anju minhu bisyai'in abadan. Hingga aku pun sadar dan mengakui bahwasanya aku tidak akan bisa berhasil selamat dari Nabi SAW dengan satu alasan apapun. Tidak akan bisa selamat. Nah, karena dia berpikir, mau selamat gimana? Alasan dusta, Allah turunkan wahyu, ketahuan. Tidak bisa. Kala fa'ajma'tu sidqahu. Maka aku pun memastikan untuk tetap jujur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai memastikan sudah memutuskan jujur saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Kemudian di pagi hari tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain dan di antara kebiasaan Nabi merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari safar langsung menuju masjid dan beliau melakukan sholat sunnah dua rakaat dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk salah satu sunnah ketika seorang pulang dari safar dia tidak langsung ke rumah tapi ke masjid sholat dua rakaat baru dia pulang dan disebutkan oleh para ulama sholat ini dinamakan dengan sholat khudum minas safar datang dari safar ini kebiasaan Nabi kebiasaan. Maka suatu kebiasaan kita pun lakukan, kita jadikan juga kebiasaan. Rutin. Karena Nabi demikian setiap pulang safar dari jihad ini, perang ini, bukan jalan-jalan. Ya, perang datang tidak langsung ke rumah, tapi ke masjid dulu. Sholat dua rakaat, baru setelah itu beliau pulang ke rumah. Ini sunnah yang juga hendaknya kita berupaya bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Mengamalkan setiap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau dan kita mendambakan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid faraka'a fi rak'atain thumma jalasa linnas. Kemudian Nabi biasa duduk bercengkrama, bermajlis, berbicara, berbincang-bincang dengan sahabatnya sejenak. Nah, demikian sahabat ketika Nabi datang ketemu bertanya, demikian berbicara. Falamma fa'ala ذلك ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadiruna ilaih wa yahlifuna Dalam keadaan Nabi sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, datanglah orang-orang yang tertinggal, yakni yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Datang kepada Nabi, menghadap Nabi, ya'tadirun, mereka menyampaikan alasan-alasan mereka kepada Nabi. Satu menyampaikan alasan dan yahlifuna lahu sambil mereka bersumpah. Sambil mereka bersumpah kepada Nabi. Wa kanu bid'an wa rajulan. Kurang lebih jumlah mereka 80 orang yang tidak ikut datang kepada Nabi satu persatu datang menyampaikan uzurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhum niyatahum. Maka Nabi pun menerima uzur mereka yang mereka sampaikan secara zahir, alania, secara terang-terangan mereka sampaikan, ya Nabi menerima secara zahirnya alasan-alasan mereka, wastaghfar kemudian Nabi mendoakan al-maghfirah, memintakan ampun untuk mereka, wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala. Dan Nabi menyerahkan ya, urusan batinnya, hati mereka, niat mereka, Nabi serahkan kepada Allah azza wa jalla. Qala hatta jitu hingga aku pun tiba. Ini yani Ka'ab bin Malik menceritakan. Sampai aku pun datang menemui beliau. Menemui Nabi SAW. Falamma salamtu tabassama tabassuma al-mughdab. Ketika aku memberikan salam kepada beliau, beliau pun tersenyum namun senyuman ya yang mengandung kemarahan. Ini bukan senyum senang, tapi senyumannya lain. Demikian Nabi SAW. Summa Kemudian Nabi berkata, Ta'al. Ayo ke sini kamu. Ya, ayo ke sini. itu, amshi hatta jalastu baina yadai. Aku pun datang berjalan sampai aku duduk di hadapannya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma khallafaka? Maka Nabi bertanya, berkata kepadaku, apa yang menyebab engkau menyebabkan engkau tertinggal, tidak ikut bersama kami? Apa yang menyebabkan? Apa sebabnya? Apa alasanmu? Demikian Nabi bertanya. Nah, dan ini Nabi SAW demikian dalam banyak hadis. Nabi adalah seorang yang sangat berhati-hati. Tidak terburu-buru mengfonis, menghukumi. Tapi Nabi selalu check, melakukan tasabut, bertanya, meneliti, mencari tahu apa alasannya, apa sebabnya. Ini juga adalah sebuah faidah ilmu yang berharga bagi kita agar kita juga menjadi orang-orang yang juga ya naun ya untuk berhati-hati hendaknya eh, pelan-pelan dalam menghukumi atau menyikapi atau memfonis sebuah permasalahan. Qala alam takun qad ibta'ta zahraka Tidakkah kamu telah menjual ya uh, eh, nah engkau telah beli tungganganmu zahra yakni market kamu telah membeli tunggangan. Karena dia sudah mempersiapkan. Ketika itu eh, Kaab menyatakan, aku ketika akan perang tabut sudah mendapatkan dua tunggangan. Mampu untuk dia membeli dua hewan untuk melakukan perjalanan menuju tabu. Tidak sebagaimana pada perang-perang sebelumnya. Kamu sudah memiliki tunggangan, artinya kamu mampu. Kenapa tidak ikut? Demikian pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala qultu. Kemudian aku pun menjawab, "Ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sukhtihi bi'udhrin." Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh jika aku na'am duduk di hadapan selain engkau, Artinya jika aku duduk kepada orang lain, aku berhadapan dengan selainmu min ahli dunia dari ahli dunia, lara itu maka aku pasti akan bisa selamat dari kemarahannya dengan sebuah alasan. Artinya aku mampu melakukan itu. Jika kepada selain engkau. Aku bisa selamat, bisa menghindar dari kemarahannya. Laqad utitu jadalan. Sungguh aku telah diberi kemampuan untuk berdialog. Ya, jadal untuk bisa berdialog, ya, berdiskusi, menyampaikan alasan-alasan. Aku diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsa kadhibin tarda bihi anni la yushikannallahu yuskhituka alayya namun akan tetapi demi Allah sungguh aku benar-benar sadar dan tahu jika aku menyampaikan kepadamu pada hari ini sebuah ucapan dusta ini aku beralasan dusta menyampaikan sebuah ucapan dusta kata dusta kepadamu tarda bihi yang kemudian engkau ridha bihi, kamu ridha kepadaku dengan alasan dusta tadi. Maka sungguh sangat dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan membuatmu marah kepadamu dengan apa? Dengan diturunkan wahyu. Kemudian Allah membuat engkau marah kepadaku. Wa in haddatsuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba eh, anam uqballahi azza wa Namun jika aku menyampaikan kepadamu kalimat yang jujur, alasan yang jujur, maka tajidu alayya fi, engkau akan marah padaku. Tajidu maknanya ini engkau akan marah tentunya. Ya si aku menyampaikan apa adanya, alasan yang sebenarnya, pasti kamu akan marah kepadaku. Sungguh aku hanya mengharapkan pada urusan ini naam keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahi ma kana li min uzrin demi Allah aku tidak memiliki uzur dalam hal ini. Aku tidak memiliki alasan untuk tidak ikut dalam perang Tabuk, tidak ada alasan bagiku. Demikian kalimat jujur yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah. Tidaklah aku sedikit pun Naam memiliki kekuatan dan kemudahan ketika aku tidak ikut bersamamu ya di dalam perang Tabuk. Artinya aku benar-benar kuat dan mampu memiliki kemudahan, kekuatan, sehat badannya. Dari sisi bekal, perbekalan juga mampu aku menyiapkan perbekalan. Tidak ada alasan. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Amma hada faqad sadaq." Adapun apa yang diucapkan oleh dia ini, ya, sahabat ini, Ka'ab, ini adalah sebuah kejujuran. Fakum hatta Allahu fika maka bangkitlah kamu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dari permasalahan ini. Wasara rijalun min Bani Salimah faqalu li Kemudian setelah Kaab pergi, ada yang kemudian mengikuti Kaab mendekati beliau rijalun min Bani Salimah, beberapa pria dari Bani Salimah. Faqaluli. Ini mereka ingin memberikan saran kepada Ka'ab bin Malik. Qaluli, wallahi ma 'alimnaka aznabta zamban qabla hadha. Demi Allah, kami belum tahu kamu melakukan sebuah dosa besar ya sebelum ini. Artinya mereka kenal dia seorang yang baik khair lahu fadail wa manaqib memiliki keutamaan kelebihan tahu dan beliau salah satu sahabat yang ikut bai'at al-aqabah yang itu lebih utama tentunya dari al-badr perang badar namun sebagaimana beliau sebutkan perang badar itu lebih lebih disebut-sebut lebih populer daripada al-aqabah laqad ajizta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara ilaihi al-mukhallafun sungguh kamu telah lemah di dalam memberikan uzur kepada Rasul SAW sebagaimana apa yang diberikan disampaikan oleh orang-orang yang lain yang tertinggal tidak ikut perang artinya naam Nabi telah menerima uzur mereka Nah, kenapa kamu juga tidak memberikan uzur? Menyampaikan apa adanya. Ini menyampaikan alasan-alasan sehingga Nabi bisa menerima uzurmu. Jadi yani berdusta. Fakat kana kafika zambaka istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan sudah cukup bagimu dosamu itu. Jadi jika kamu berkata dusta, beralasan dusta, cukup dengan alasan itu Nah, doanya istighfar, doa maghfirah dari Nabi sudah menghapuskan. Sudah mengampun, sudah bisa menghapus kesalahan kamu ini. Yani ketika kamu beralasan dusta kepada Nabi, cukup dengan Nabi memberikan enam doa al-maghfirah itu sudah cukup bagimu. Demikian mereka memberikan saran kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala fa wallahi kemudian Ka'ab menyatakan, demi Allah mazalu yu'annibunani hatta aradtu hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi Demi Allah mereka selalu naam memaksaku yakni menyarankan kepadaku untuk aku kembali kepada Rasul, datang kepada Nabi dan menyampaikan uzur. Sampai aku Nam, ada keinginan sempat untuk ingin kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang aku sampaikan tadi. Jadi ingin menyampaikan alasan dusta. Summa qultu lahum kemudian aku pun menyampaikan kepada mereka. Halak ya hada ma'iyya min ahadin? Apakah ada yang juga na'am mendapati seperti apa yang aku alami, mengalami seperti apa yang aku alami, artinya datang kemudian mengucapkan memberikan alasan apa adanya, jujur, tidak berdusta, tidak ada alasan untuk ikut perang Tabuk, apa ada juga seperti saya? Kalau na'am. Mereka menjawab iya ada. Laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta. ada yang sepertimu yaitu dua pria, dua sahabat yang juga mereka mengucapkan seperti ucapanmu, yakni eh, mereka menyampaikan kepada Nabi seperti apa yang kamu sampaikan, apa adanya, tidak ada alasan. Enam, dan juga mereka mendapatkan jawaban seperti jawaban yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu. Bangkitlah, ya. Tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Siapa mereka berdua itu? Qalu Muraratu Ibnu Rabi' Al-Amri wa Hilal Ibnu Umayyah Al-Waqifi. Dua orang ini sahabat juga yang mulia. Ya. Yang pertama Murarah Ibnu Rabi' Al-Amri dan yang kedua Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Qala fadzakaru li rajulaini qad syahida badran ma uswatun dan mereka menyebutkan kepadaku dua pria ini adalah dua sahabat yang juga ikut serta dalam perang Badar. Yang keduanya ada teladan yang baik. Qala hina zakaruhuma li wa Rasulullah. Ketika mereka menyebutkan keduanya kepadaku. Ini menyebutkan tentang kelebihan dari dua sahabat ini. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha min baini ma min baini man takhallafa anhu. Maka sejak itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Ya, mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memboikot Ka'b bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Tiga orang ini diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan tiga sahabat ini. Di antara orang-orang yang juga tidak ikut dalam perang tabuk, artinya selain enam mereka, hanya tiga ini saja yang diboikot. Kala fajtadak fajtanabna Fajtanabna an-nas aw qala taghayyaru Kemudian kami menyatakan mulailah kaum muslimin menjauhi kami. Ijtanabna, eh tarakana. An-nas kaum muslimin menjauh dari kami. Aw qala taghayyaru atau disebutkan dalam riwayat lain sikap mereka mulai berubah kepada kami yang biasanya akrab ya menyapa berbicara ini tidak sudah berubah sudah ya Nah, tidak disalamin, tidak diajak bicara, tidak ada senyuman. Al-muhim, nah dingin dengan mereka bertiga ini. Hatta tanak li fi nafsil ardu sampai aku merasa asing bumi ini. Yani merasa tempat ini tempat yang asing. Ya, suatu yang asing Bumi, Bumi tempat kota Madinah ini serasa tempat yang aneh dan asing yang baru bagiku. Karena disikapi. Fama hiya bil ardi allati a'rifu dan bukanlah bumi yang telah aku kenal sebelumnya. Falabisna ala dzalika khamsina lailah. Maka hal ini berjalan ya. Boikot yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya ini berlangsung selama 50 malam. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi ya yabkian. Adapun dua sahabatku ya dua orang tadi karena mereka telah usia, telah tua, maka keduanya tetap berada di rumah selama 50 hari itu, di rumah saja. Nah, tidak pernah keluar sambil menangis, sedih di rumahnya. Bayangkan. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum adapun aku ya, aku adalah seorang yang masih muda, masih kuat. Masih muda dan kuat. Mentalnya masih kuat. Fakuntu akhruju, aku pun tetap keluar berinteraksi dengan kaum muslimin, keluar. Fa ashhadu as-salata ma'al muslimin. Aku tetap ikut serta ya salat bersama kaum muslimin di masjid. Wa atuhu fil aswaq wala yukallimuni ahadun. Aku tetap berjalan ke pasar namun tidak ada seorang pun yang mengajak bicara denganku. Nah, nah, ini selanjutnya beliau akan menyebutkan juga bagaimana sikap Rasul. Ini sikap dari kaum muslimin. Sikap dari kaum muslimin demikian. Mereka taat kepada Rasul, mengikuti bimbingan Rasul. Maka demikian sikap yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin adalah sikap yang benar. Dan ini tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi bukan suatu uh, kekejaman atau sikap yang tidak berperi kemanusiaan atau terlalu ekstrim tidak. Memang demikian. Ini adalah salah satu teladan dalam hadis ini teladan. Bahwasanya demikian, terkadang sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran itu harus disikapi dengan demikian, sikap yang keras. Ya. Tentunya ini juga melihat keadaan, kondisi dan melihat siapa yang disikapi. Tentunya sahabat Ka'ab bin Malik orang sahabat yang turtah kuat imannya, kokoh imannya. Sehingga ketika disikapi seperti ini beliau tabah, kuat. Nabi tahu Bosnya dia seorang yang yang masya Allah, sahabat mulia, yang kokoh imannya. Nabi faham, sehingga Nabi ketika menyikapi pun tepat menyikapi Kaab. Ternyata dia sabar, sabar sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusan yang terbaik. Insya Allah Taala kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته